Tapi putri-putri kita mesti kita didik dengan pendidikan mencintai agama, mencintai bangsa. Man ala salasa banatin siapa yang membesarkan tiga anak perempuan Fa'addabahunna dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna dia buat baik sampai mati falahul jannah. Surgalah baginya. Man ala salah sabanatin siapa yang mendidik tiga anak perempuan. Fa'addabahunna dididik menjadi berakhlakul karimah. Wa zawwajahunna dinikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna buat baik sampai mati falahul jannah. Surga baginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf ke datuk-datuk alim ulama, jadi pandai, nenek mama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah. Namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengeluarkan fatwa bahwa membunuh Belanda itu hukumnya halal darah Belanda itu. Dan siapa yang mati membunuh Belanda, mati syahid. Maka fatwa itu dibawalah oleh jamaah haji pulang ke Nusantara. Disebut waktu itu belum Indonesia. Indonesia datang belakangan. Disebut dengan Nusa Antara. Nusa artinya pulau. Di atas benua Asia, di bawah benua Australia antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau maka disebut dengan Nusa Antara pulau yang berada di antara dua benua nah, itu untuk menjawab anak kita dan nah, nanti anak kita nanya nama kita Nusantara emang ya artinya apa memang udah begitu dari dulu Nusantara lalu kemudian belakangan barulah muncul istilah Indonesia Indo diambil dari kata Hindu. Ada nama sungai, Sungai Hindu. Itulah jadi agama, agama Hindu sekaligus nama negeri Hindia. Makanya orang Belanda menyebut VOC Hindia Belanda. India itu letaknya di atas. Di bawah India ini ada pulau-pulau. Pulau-pulau itu disebut Nesia, Nusa. Pulau-pulau yang berada di bawah India, Indo India, Indonesia, pulau-pulau. Itulah dia disebut pulau-pulau yang berada di balik India. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindia, pulau-pulau India. VOC menyebutnya Hindia Belanda. Dibuang Belandanya karena sudah pulang, maka disebut dengan Indonesia. Kita tidak membawa Minangkabau. Walaupun pejuang-pejuang kita para ulama, pejuang dari Minangkabau. Tapi kita kesampingkan keegoan kita. Kita tidak membawa Jawa, tidak membawa Melayu, tapi yang dibawa adalah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Walaupun makanannya tetap rumah makan Padang. Gimana pun kita pergi, oleh sebab itu maka Indonesia adalah kesepakatan sekelompok umat berada dari mulai ujung pulau Sumatera Aceh sampai Papua dengan kekayaan areka ragam suku, bangsa, agama dan bahasa. Tapi jangan diskreditkan ini pejuang-pejuang dulu. Sebagiannya sudah diceritakan oleh Ibunda tadi. Bagaimana rumah itu adalah rumah seorang saudagar muslim Arab sekarang kan kalau kita baca di medsos ini ejek mengejek seolah-olah Arab-Arab dijatuhkan. Padahal Nabi Muhammad SAW orang Arab. Gimana kita mau sholat tidak pakai bahasa Arab? Allah nan gadang bana. Mana bisa? Oleh sebab itu maka saya bukan mau menaikkan, mau menjatuhkan Arab, tapi ini fakta dan data. Bagaimana tadi Ibunda menyebutkan pencipta lagu kebangsaan Indonesia dengan paski paskibrakanya, dengan benderanya, dengan rumahnya. Itu semua adalah para habaib pejuang-pejuang. Fatwa yang menghalalkan darah Belanda datang dari tanah suci Makkah dibawa oleh jamaah haji. Berteriaklah mereka untuk mengusir Belanda, Jepang penjajah waktu itu. Teriakan mereka adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mereka teriakkan itulah yang membuat Belanda potong panting. Pulang mereka ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. Jepang pun pulang. Ketinggalan satu di Bukit Tinggi, lubang Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah ini halaka murun lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya, sejarahnya, bagaimana kehebatan perjuangannya, oleh sebab itu, ulama-ulama kita dulu mengajarkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ini bagian dari iman. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, tanah airnya, maka dia akan mati syahid. Tapi orang Belanda mengatakan siapa yang mati meninggalkan hartanya, dia gila. Islam mengatakan siapa yang mati membela harta bendanya, mati syahid. Akhirnya dibuatkanlah rumah sakit gila. Dibuat di Pulau Sabang. Sampai sekarang masih ada. Semua orang Aceh yang berjuang melawan Belanda rela untuk mati karena mau masuk surga dikatakan oleh Snok Hor Groning sebagai orang gila. Maka pejuang-pejuang itu dipenjarakan. Dianggap Islam ini adalah brand wash, brand otak, wash cuci, brand wash cuci otak. Brand wash itu bukan laundry cuci otak. Dianggap Islam sudah mencuci otak. Karena bisa orang meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya demi untuk mati syahid. Itulah yang melatar belakangi kemerdekaan kita. Kalaulah andai pejuang-pejuang kita waktu itu tidak berjihad, melihat Belanda, Datuk, angku, tuanku, itu ada Belanda. Enggak apa-apa. Mari kita saling menghormati. Sampai kini ya Pak masih dijajah oleh Belanda. Nah, ini harus mesti wajib. Alhamdulillah negeri ini merdeka dari mulai Imam Bonjol sampailah pejuang-pejuang termasuk ibunda. Beliau berjuang dengan pendidikan yang luar biasa. Man salaka tariqan siapa yang melewati suatu jalan yaltami sufihi ilman di jalan itu dia mendapatkan ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah dimudahkan Allah taala jalan dia menuju surga. Saya datang kemari tidak membaca kitab saya datang kemari tidak membaca belajar dari guru. Alam terkembang menjadi guru, foto-foto dan gambar, tulisan-tulisan yang saya baca tadi, informasi yang dengar menjadi guru, maka sesungguhnya Abdul Somad adalah bagian orang yang belajar di Putri, walaupun saya tak putri. Tapi putri-putri kita mesti kita didik dengan pendidikan Mencintai agama, mencintai bangsa Man ala salah sabanatin Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan Fa'addabahunna dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna dia buat baik sampai mati falahul jannah. Surgalah baginya. Man ala salah sabanatin siapa yang mendidik tiga anak perempuan. Fa'addabahunna dididik menjadi berakhlakul karimah. Wa zawwajahunna dinikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna buat baik sampai mati falahul jannah. Surga baginya. Datang sahabat Ya Rasulullah anakku cuma dua, yang dua pun masuk surga juga kata Nabi. Hmm, jadi sahabat dulu ada juga yang menawar-menawar itu ada. Cuma nawarnya cuma dua saja, yang satu tambah satu lagi. Ini aset kita. An-nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, negara ini menjadi baik. Kalau perempuan tak baik, negara ini menjadi hancur. Bangunan kokoh, cantik, indah, karena ada tiang yang kokoh. Kalau tiang ini lapuk, sudah lama tumbang. Nauzubillah. Perempuan mesti mendapatkan pendidikan yang baik. Saya yakin almarhumah dulu mendirikan ini 100 tahun, kurang tiga tahun, satu abad, kurang tiga tahun lagi. Itu adalah perjuangan dari keinginan untuk membangun bumi Minangkabau. Tanah Minangkabau tidak hanya menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Tadi kami dari tempat Ustadz Jalfatullah menengok kebun begitu subur indah bukan tanahnya saja yang subur, tapi juga mengeluarkan manusia-manusia yang luar biasa secara pemikiran. Karir mereka internasional sampai Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal 1916, imam besar Masjidil Haram. Dulu kita kalau sampai ke Makkah bangga, mendongakkan kepala. Kenapa? Karena kita adalah negeri berasal dari ulama-ulama besar. Kenal kamu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi bangga jamaah haji dari Indonesia. Ya, dia dari kampung halaman kami. Tapi begitu sampai masanya, zaman kami dulu kuliah dengan Ustadz Kamrianto, dengan Ustadz Jalfatullah, kalau naik taksi ditanya, min Indonesia, lah Thailand. <laughs> Ambo barangkali ngaku Thailand. Sudah tuh baru ambo istighfar, astagfirullah. Nyu pun heran mencari ambo, Thailand kok hitam? Kenapa Ustaz tak ngaku Indonesia? Karena nanti kalau ngaku Indonesia, wak berang. Malu mau menyabiknya sih kok. Tapi mesti awak sabik. Sebab kalau ngaku Indonesia, because seperti lagi Indonesia murah-murah, murah-murah, Siti Rahmah. tidak berang awak, naik emosi awak. Tak punya harkat martabat. Tapi perempuan Minangkabau tidak akan pergi jauh mencari nafkah. Kenapa? Karena dia punya harato tinggi. Padi tetap bisa ditanam. Tanah tetap menghasilkan. Gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanam. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Apa maknanya? Bahwa tokoh adat dan tokoh agama beristihad, berkumpul. Ditambah lagi pemerintah tiga tungku sejarangan menjamin ini. Tiga tungku. Satu, dua, tiga Zaman sekarang susah untuk menjelaskan tiga suku sejarangan karena semua sudah pakai rice cooker. Inilah yang menanggung dan menampung di bawah, menahankan beratnya kuali, menahankan beratnya dandang, dia yang di bawah, menahankan panasnya, dia yang di bawah. Mereka inilah yang ditinggikan seranting Didulukan selangkah batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersilang. Kalau begitu dia pohon yang besar. Daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersilang, batangnya tempat bersandar. Dia pohon besar. Ustaz Somad, ya di kami kampung kami tidak dapat lagi bersandar. dia apa? Nye pohon bonsai. Di mana mereka dididik? Mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa bumi Minangkabau ini dua dari dulu dia adalah agama, adat, pendidikan. Jangan robah ke orientasi yang lain. Kalau mau merubahnya ke wisata, wisata religi. Tapi selama-lamanya orang datang berwisata paling lama tiga hari. Sabtu, Ahad, Senin pagi dia sudah pulang. Tapi kalau pendidikan, dia bisa enam tahun, tujuh tahun. Kalau S1 4 tahun, maka tidak ada investasi yang paling menjanjikan selain investasi pendidikan. Itulah kecerdasan orang-orang tua dari bumi Minangkabau dulu. Dia tahu maka investasi pendidikan. Berapa banyak orang Riau datang kemari, orang Jambi, orang Palembang datang menuntut ilmu ke Tawalib, ke dunia putri. Apa yang mereka cari? Mereka cari adalah tempat belajarnya tenang, sejuk, adem, ayem makan pun enak. Saya kalau lama di sini bertambah berat badan. Oleh sebab itu maka aset ini harus dijaga, harus dipertahankan. Karena kalau tidak maka akan habis, akan hilang. Bahkan dulu datang orang dari Pulau Jawa kemari untuk belajar. Setelah dia pelajari-pelajari kepada Dr. Mahmud Yunus, profesor doktor, orang pertama mendapat gelar tahun 1925 mendapat ijazah alamiah Profesor Dr. Mahmud Yunus dalam bidang bahasa Arab. Datanglah orang belajar bahasa Arab ramai-ramai. Lalu pulang beliau ke kampung halaman, itulah dia Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Imam Zarkashi, punya anak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi di Jawa Timur, Gontor Ponorogo. Artinya apa? Ini sejarah masa lalu yang tak boleh dilupakan, mesti diingat, mesti diceritakan, mesti dikenang untuk membangkitkan motivasi. Karena kalau tidak, banyak tokoh-tokoh yang tidak mengerti sejarah, tokoh berubah menjadi penokoh. Nauzubillah. Oleh sebab itu ke depan kita kasih terus semangat-semangat, motivasi-motivasi. Perempuan-perempuan mesti bisa mencetak, mendidik anak-anaknya. Di balik seorang laki-laki yang hebat, ada ibu yang luar biasa. Saya ceramah ke Malaysia setahun dua kali, setiap enam bulan. Selesai tausiah datang ibu-ibu, makcik Ustaz Somad, ya. Saya nak datang ke Pekanbaru Riau. Welcome, ahlan wa sahlan. Silakan datang. Saya nak jumpa emak Ustaz Somad. Eh, apa pula jumpa emak saya? Saya mau tahu macam mana dia dulu mendidik Ustaz. Ternyata mereka melihat bagaimana ibunya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah ibu yang membentuk kepribadian saya, akhlakul karimah saya, integritas saya adalah ibu. Setelah itu baru saya masuk sekolah, baru ke Mesir, baru ke Maroko, baru ke Sudan. Itu sekolah-sekolah berikutnya. Sekolah yang pertama adalah ibu. Ibu saya manusia biasa, perempuan biasa, tapi guru saya mengaji dari mulai alif bata, alif di atas, alif di bawah, ya alif depan u a i u itu emak sampai khatam Quran. Setelah khatam Quran baru diserahkannya ke guru mengaji. Dulu kalau kami pulang bawa mainan dapat dari mana ini mainan? Dapat di jalan, Mak. Antarkan balik ke jalan. Karena nanti mainan ini akan besar di akhirat kau akan pikul dia. Ya. Kamu tidak tahu itu dari mana ide pikiran bahwa nanti mobil-mobil mainan ini di akhirat nanti akan besar kita pikul. Ternyata ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa mayyalul siapa yang curang. tibi bima yau yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ibu-ibu dia tidak pakai ayat, tidak pakai hadis. Tapi kata-katanya masuk ke dalam otak anak-anak. Ustadz berceramah habis tiga paket giga tak masuk. Oleh sebab itu maka ini ibu-ibu adalah luar biasa. Sekali ibu nasihatkan ke anak-anak ibu sampai mati. Saya ketemu dengan pecandu narkoba, bertato, penjahat, preman. Saya tanya, gimana ceritanya Bapak berhenti pakai sabu-sabu ini? Tak ada yang bisa menyembuhkan saya Pak Ustaz. Badan Narkotika Nasional pun tak bisa. Ditangkap polisi, saya keluar lagi. Jadi gimana Bapak ceritanya berhenti? Mak saya pergi umroh, dibawanya satu derigen air, Tawaf dia tujuh putaran, doanya tak ganti-ganti satu saja. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku. Narkoba. Habis itu dibawanya pulang, dimandikannya saja, sehat sampai sekarang puasa. Betapa doa ibu luar biasa. Makanya kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Setelah itu barulah kata Nabi, abuka. Bapakmu. Ini jarang disampaikan ustaz-ustaz karena dia tak masuk di dalam abuka, ah, bapakmu, ibumu, ibumu, Ibu. Kenapa ibu itu sampai tiga kali? Karena ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung. Kalau ada bapak-bapak mau dapat tiga, cobalah yang tiga ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perempuan adalah menjadi kehormatan yang luar biasa, tapi menjadi perempuan juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Berapa almarhumah Syekhah Rangkayo Rahmah al Yunusiah sudah menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan generasi bangsa dari perempuan yang dididik di dunia putri ini. Maka kita ini adalah buah dari pendidikan mereka. Maka kalau apa yang saya ucapkan hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini mengalir ke makam guru-guru saya, termasuk orang tua saya, maka begitulah Allah Ta'ala mengajarkan kita Amal kita tak putus dengan kematian karena kalau amal putus dengan kematian betapa tak adilnya Tuhan. Amal umat Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam meninggal 950 tahun. 950 tahun itu kalau hidup sekarang berapa kali ganti KTP? Lama hidupnya. Lalu umur umat Nabi Muhammad baina sittina wa sab'in antara 60 dengan 70 tahun. 60 70 mati. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Amal kita amat sangat terbatas. Tapi kalau kita punya amal jariah, Masya Allah, tabarakallah. Almarhumah sudah punya amal jariah. Kita tergantung apa yang bisa kita lakukan di masa akan datang. Merdeka bukan hanya sekedar menggerek bendera menyanyikan Indonesia Raya. Merdeka bukan cuma mampu mengusir Belanda dan Jepang komunis. Merdeka adalah ketika anak-anak bisa sekolah tanpa dibebani biaya yang terlalu tinggi. Merdeka adalah ketika perempuan bisa berkarya Merdeka adalah ketika kita bisa bebaskan umat negeri ini dari kebodohan, kejahilan, ketidakmengertian, kedunguan. Tapi kalau masih lagi terjebak pada itu semua, sesungguhnya kita hanya baru lepas dari penjajahan Belanda, pindah kepada penjajahan tirani, monarki yang lebih menyakitkan, lebih mengerikan. Kata Bung Karno, akan datang penjajahan yang warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, bahasanya sama dengan bahasa kita, dan itu lebih menyakitkan daripada Jepang dan Belanda. Oleh sebab itu, momen ini adalah momen menyegarkan lagi keingatan kita, menguatkan lagi kemampuan kita, supaya kita bersemangat mendidik anak-anak. Orang tua tidak lagi melihat guru itu sebagai musuh. Ini banyak orang tua melihat guru itu sebagai lawan, dia kalau menjenguk anaknya bukan dia tanya apa yang disampaikan gurumu, yang dia tanya mana telingamu yang dia guru biar kulaporkan ke polisi dan komisi perlindungan anak. Akhirnya guru pun takut, akhirnya jadilah generasi-generasi yang tidak berakhlakul karimah, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat dulu di tempeleng guru melapor ke orang tua mau kutambah lagi gitu. Saya ingat dulu diserahkan ke guru mengaji diberikan rotan sebesar induk jari, dibelah empat, diserahkan. Ini anak saya, ini beras satu kaleng, ini minyak, ini rotan. Kalau dia nakal, ustaz pukullah dia. Hari ini tak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, pukul memukul Memanglah dalam Islam diajarkan muru auladakum bisalah suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'an sinin umur 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah pukul umur 10 tahun memukul tidak tangan terlalu tinggi, memukul tidak lebam dan berbekas, memukul tidak pada alat vital, memukul tak boleh pada wajah, memukul tak boleh sampai menghilangkan anggota tubuh, hilang telinganya sebelah kanan ditarik. Tapi memukul memberikan efek jerah. Memukul bukan menghajar, tapi mengajar. Memukul adalah salah satu cara pendidikan. Gara-gara pukul itulah mungkin kita menjadi orang yang tahu sopan santun hari ini. Tapi sekarang oleh sebab itu dengan istiqomahnya Diniah Putri Padang Panjang sampai hari ini ini merupakan salah satu cara Allah untuk menjaga bumi Minangkabau tetap menjadi baldatun thayyibatun ghafurun ghafur insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Tadi saya mulai pukul 11, sekarang 11.40, 40 menit saya sudah tegak. Biasanya di mana-mana 60 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Tapi karena poster kami di sini berdua ada Ustadz Jalfatullah dan pula kita juga bersama dengan para ustadz alim ulama, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan di Mesir, senior-senior. Ini merupakan wadah silaturahim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Banyak tutur kata saya tak tepat menurut adat istiadat petatah petitih nenek mama. Saya mohon maaf, beribu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.